salah itu. Taib. Ah, apa sih visi misi setan? Sederhana saja, memperbudak manusia dan menyesatkan manusia agar menjadi ahli neraka. Di dunia sengsara, hidupnya celaka, dalam kubur disiksa, di padang masyar eh, juga menderita dan masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu visi misi setan dan jin yang ada di muka bumi. Pak, bagaimana menurut Bapak kalau seandainya Bapak itu soleh, nggak bisa disesatkannya. Ikhlas nggak bisa dibuatnya bapak ria, nggak bisa bapak dibuatnya bapak ujub. Apakah jin dan setan akan berputus asa dan menggoda bapak? Tidak. Karena mereka bukan hanya ingin menggoda kita saja, tapi mereka ingin melihat kita tersiksa. Walaupun kita soleh, taat, udah nggak bisa dibuat menyimpang hati kita betul-betul ikhlas. Apakah mereka diam? Tidak. Mereka akan berupaya siang malam gimana kita menderita dan tersiksa. Nabi Ayub Sakitnya bagaimana? Normal nggak penyakitnya? Tidak. Setelah harta bendanya dihancurkan, anak-anaknya juga mati, ya. Sampai kepada penyakitnya tidak bisa disembuhkan dengan apapun obat. Istrinya pun satu persatu meninggalkannya, ya. Sampai dia betul-betul menjadi manusia sampah yang nyaris menjadi bangkai di pinggir-pinggir negeri dekat perbatasan hutan negerinya. Disitulah dia tercampak seorang istri, seorang diri dirawat oleh istrinya yang masih setia. Masya Allah. Akhirnya beliau berkata dan Allah abadikan perkataan ini. Lakat durru Ya. Sungguh aku telah ditimpa oleh kemudaratan. Para ahli tafsir mengatakan. Beliau mengatakan. Ya Rab. Sungguh setan telah menyakiti aku. Ya. Ternyata memang para jin dan setan kalau dilihatnya kita orang soleh, orang taat, percayalah Pak. Dia akan usahakan bagaimana kita dibuatnya sakit. Dia nggak senang pak. Kalau bapak nggak bisa diganggu ibadahnya, kalau bapak nggak bisa, eh, ibu-ibu nggak bisa diganggu ketaatannya pada suami, masya Allah, keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani hidup, masya Allah, maka dia akan berpikir bagaimana bapak ibu itu tersiksa. Sama juga pak kalau orang kafir sudah bunuh orang kemana-mana kerjanya makan riba di mana-mana minum minuman keras semua yang yang yang dosa-dosa dia buat semuanya udah kafir lagi apakah iblis akan membiarkannya tidak, iblis, setan akan menjadikan orang ini tersiksa secara fisik. Dia akan banyak penyakit ini, penyakit itu. Dan penyakit itu dari jin dan setan. Namanya musuh, Pak. Walau udah pasti-pasti kafir, udah pasti masuk neraka, masih dia sakiti di dunia ini. Karena inginnya jin dan setan itu, bagaimana si manusia, anak cucu Adam, sakit dunia akhirat. Gitu loh. Tersiksa dunia akhirat, sedih dunia akhirat, melarat dunia akhirat. ya Itu misi mereka, musuh yang nyata kaum muslimin. Taib. Selanjutnya, mereka mengkondisikan manusia agar lupa pada Allah, lupa ngaji, lupa bayar utang, lupa eh, apa tuh berbakti kepada orang tua, lupa lupa yang baik-baik itu dibuatnya kita lupa, lupa dalam sholat, ya, lupa mengganti Eh, puasa yang terlepas, lupa, bukannya dibuatnya kita lupa dalam hal yang taat, yang taat. Seperti seperti kata Nabi Musa, "Wa ma ansani illa syaitan." Tidaklah yang membuat aku ini lupa kecuali hanyalah se setan. Ya Pak ya. Makanya kalau ada sahabat yang lupa-lupa dalam sholat, apa kata Nabi kepada sahabat itu? Setelah digedor dadanya, apa kata Nabi? Ayo, apa kata Nabi? Lupa lagi. Lupa lagi. Saya rukiah bapak nanti, lupa. Eh, ini dia lupa. Bukankah Rasulullah mengatakan sini kamu digedor oleh Rasulullah dadanya sambil mengatakan Oh ukhruj ya aduh Allah. Keluar kamu hai musuh Allah. Karena setan itu suka membuat manusia lupa. Jadi kalau ada orang lupanya itu keterlaluan, Pak. Lupa itu keterlaluan. Baru saja dia pegang HP-nya, kemudian dia sibuk nyari HP. Mana HP? Padahal masih dipegangnya. Mana HP saya? Eh kamu nampak nggak HP saya? Udah gini-gini tangannya. Tolong carikan HP saya. Lah itu dipegang apa? Oh iya ya. itu keterlaluan lupanya. Anaknya ini baru tiga pak. Udah nanya, kamu namanya siapa? Anaknya sendiri. Itu udah keterlaluan itu pak. Ya. Nah orang-orang yang sering dan terlalu sering lupa dalam sholatnya. Masya Allah. Ini jelas dari perbuatan setan. Taib. Jin tidak bisa dilihat manusia. Ini sudah saya jelaskan tadi. Tapi jin bisa dilihat oleh beberapa hewan tertentu. Hewan tertentu dapat melihat jin. Contohnya siapa? Anjing. Makanya kalau kata Rasulullah, "Idza sami'tum nuhaqal hamiri fa innaha ra'at syaitanan fasta'idzu billah min syarri ma ra'at." Apabila engkau mendengarkan bunyi suara keledai, maka ketahuilah keledai itu sedang melihat setan. Berlindunglah kalian kepada Allah daripada setan yang telah dilihat oleh menandakan setan itu sedang dekat. Idza sami'tum tubahal kilab wa nahiqal humur bil lail fata'awwadhu billah fa innahunna yarayna ma la tarawun. Bila kalian mendengar anjing melolong di tengah malam. Bila kalian mendengar suara keledai meringkih. Ya. Maka ketahuilah oleh kalian sesungguhnya binatang-binatang ini sedang melihat syaitan yang kamu semua tidak bisa melihat. Jadi ada beberapa binatang yang bisa melihat. Bapak Ibu kalau mendengarkan lolongan anjing baca apa? Hmm? dan seterusnya. Apa kita baca? Hah, ayo Pak, kita baca apa baiknya Pak? Ayat kursi. Panjang banget. Kaum muslim yang sederhana saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin orang kota jarang dengar kali ya. Jarang dengar orang kota. Lah kami-kami orang di kampung, Pak. Sering kejadian tuh mendengar tuh. Saya kalau udah macam gitu, oh, udah tahu saya. Berarti ada rombongan setan tertentu yang sedang lewat jin ah, ah, anjing-anjing sedang sedang melihat sehingga mereka melolong ya lolongan anjing ini adalah pertanda mereka sedang melihat para syaitan atau pasukan dari bangsa syaitan bentuk-bentuk jin ini saya singkat saja mereka memiliki sayap bisa berwujud ular dan juga anjing hadisnya di sini dengan sanad yang sahih dari Tabrani Hakim dan Baihaqi al jinnu ala thalathi asnaf sinfun lahum ajniha yatiruna fil hawa jin bisa terbang jin terbang jin angin, jin udara, dia bisa terbang, dia punya sayap. Kemudian wasin wasinfun hayyan. Ada lagi yang yang yang melata di di di, di, permukaan bumi seperti ular. Binatang-binatang yang melata di permukaan bumi. Wasin Wasinfun yahilluna wa yadh'anun. Dan satu kelompok lagi komunitas jin adalah komunitas jin yang suka safar. Melakukan perjalanan ke sana, jalan ke sini ya, nyari mangsa-mangsa baru. Nah, ini kaum muslimin yang kami muliakan, bentuk-bentuknya kepalanya mirip pohon zakum. Pernah lihat pohon zakum? Gampang, buka saja Mr. Google, lihat situ, tertulis saja pohon zakum. Sudah ditemukan beberapa tanam-tanaman dari pohon zakum yang sekarang ini Pak Masya Allah bentuk buahnya mirip dengan tengkorak kepala orang bentuk buahnya dan itu berduri mengerikan seperti orang yang kena siksa menganga ya pohon zakum innaha syajaratun takhruju fi asl jahim tal'uha ka'annahu ya sesungguhnya dia itu pohon zakum adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala, mayangnya seperti kepala setan-setan. Dan kami sudah pernah melihat itu. Kemudian setiap jin memiliki tanduk. Nah Pak, semakin besar tanduknya jin ini, semakin kuat dia. Semakin besar tanduknya, semakin kuat dia. Semakin senior. Dan ingat, waktu tanduk jin itu keluar, jadi ternyata tanduk itu tidak selalu keluar ya. Dia hanya keluar pada waktu-waktu dia menjadi kuat. Di waktu pagi terbit matahari, di waktu petang terbenam mata hari. Itu dua waktu kita diharamkan dilarang tidur oleh Rasulullah dan juga dilarang keluyuran di luar. Hah? Apa kata Nabi? Pada waktu itu kita diperintahkan itu zi zikir. Zikir. Ini malah bapak pak ya Allah, bawa istrinya, bawa anaknya kecil-kecil jalan-jalan menjelang maghrib. Itu jam-jam terlarang keluar. Perintah Rasulullah adalah bawa anak-anak kamu masuk dalam rumah, bawa keluarga kamu, tutup pintu, tutup jendela, berzikirlah sampai matahari teng tenggelam. Karena itu adalah waktu di mana setan paling banyak berkeluyuran. Lah, setan itu berkeluyuran dalam kondisi tenaganya sedang maksimal tuh, Pak. Dan jumlah mereka sebanyak-banyaknya. Mereka memperbanyak mencari calon-calon mangsa yang akan mereka ikuti dari belakang. Jumlahnya berapa? Wallahu alam. Bisa dua, tiga, lima, sepuluh, seratus, ya, mengikuti satu orang. Ketika orang ini masuk ke rumah, nggak baca bismillah lagi masuk rumah. Masuk rumah baca apa biasa? Salah. Masuk rumah itu disunahkan dalam hadis adalah baca bis ya, bismillah bukan assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang baru baca assalamu alaikum ya ada orang baca Assalamualaikum. Kalau nggak ada, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebagian ulama ahli madhab, fikih, boleh membaca Assalamualaikum, tapi setelah bis, Bismillah. Nah kata Rasulullah, siapa yang masuk rumahnya dan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, setan yang mengekor dari pasar. Setan yang mengekor dari kuburan, setan yang mengekor dari jalanan, dimanapun saja setan-setan itu, tidak satu pun di antara mereka yang bisa ikut masuk ke dalam. Semacam ada benteng gaib yang menjadi penghalang sehingga setan ini nggak bisa masuk. Saat orang ini masuk dalam rumahnya, baca bis, ajarkan anak-anak kita. Kadang-kadang setan itu masuk rumah melalui anak-anak kita. Ajarkan anak kita sebelum masuk rumah, nak kaki kanan baca Bismillah, nak ya. Anak-anak kita ini apalagi yang sore-sore memang di luar pak, dia pulang pasti bawa setan itu, pasti bawa jin dan mereka itu paling suka menginap di rumah manusia agar bisa bersyarikat dengan manusia dalam rumah itu dalam makanan, dalam minuman dan lain-lainnya. Betul tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika setan merasa terhalang masuk ke rumah orang ini dia berkata kepada saudaranya, "Pergilah kalian, tidak ada tempat menginap bagi kalian dalam rumah ini." Betul tidak? Ini hadisnya. Tidak ada yang akan kalian makan, tidak ada yang akan kalian minum. Tapi kalau orang ini masuk saja tanpa membaca bismillah, insya Allah setan ikut masuk. Dan aktivitas kita di rumah, mereka pun ikut berserikat dalam aktivitas itu. Kita makan, dia ikut makan. Kita minum, dia ikut minum. Kata Nabi, jangan kamu biarkan makanan kamu ternganga, terbuka. Sesungguhnya syaitan makan minum di situ, kemudian ee -e, serta pipis di situ. Mirip tikus, Pak. Tikus itu di mana dia makan, kencing nggak di situ dia? BAB nggak di situ dia? Mirip lalat. Ini makhluk-makhluk kotor ini semua nih. Nah tikus itu seperti itu kata Rasulullah. Nah, ini kaum ibu-ibu yang perlu diingatkan ini ya bu ya. Walaupun hanya lidi, tongkat kecil yang kamu letakkan. Jadi ini uh, permulaan uh, permukaan apa nama mangkok yang ada makanan. Apakah itu sup, apakah kue-kue segala macamnya. Kalau nggak ada tutup yang menutup rapat seperti buku dan, tutup resminya, saya tidak tidaknya ambil tongkat kata Rasulullah. Letakkan di atas, lalu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah akan menjadikan satu wadah yang ada di dalamnya ini, seluruh makan itu akan terbentengi oleh benteng gaib dari sisi Allah di mana makhluk gaib tidak mampu mengganggu di situ. Hmm. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi bentuk-bentuk jin kita sudah tahu mereka berkepala mirip pohon zakum dan memiliki tanduk. Di mana tempat tinggal mereka? Tempat tinggal yang paling pasti selalu ada itu Pak adalah kamar mandi. Kalau kamar mandinya bersih gaya hotel saja mereka bisa tinggal dan suka tinggal di situ, apalagi kamar mandinya yang jorok, gelap, pengap, hitam, eh, lama lagi dibersihin. Waduh, paling suka sekali jin dan setan karena mereka makhluk ya, makhluk yang kotor. Jadi di kamar mandi itu kaum muslimin. Nah, kita diperintahkan apa masuk kamar mandi baca doa. Kaki kiri baca doa. Apa yang terjadi? Subhanallah, dalam sebuah hadis yang Hasan Rasulullah berkata, apabila kita masuk kamar mandi, lalu kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang terjadi adalah Allah gaibkan kita di pandangan mata jin-jin, jin betina, jin-jin jantan yang ada dalam WC itu. Selama kita di WC, kita tidak mampu dilihat oleh mereka. Ha? Selama kita di WC, mereka tidak mau bermain-main dekat kemaluan kita, menyaksikan aurat kita. Tidak bisa ditutupi pemandangan mereka itu dari kita. Eh, pemandangan kita ini dari dari mereka ditutupi oleh Allah SWT. Makanya baca, baca itu doa. Dan selama di dalam dimakruhkan kita jangan bersuara, ngobrol, nyanyi, ya, apalagi nelpon. Sebaiknya nggak usah. Kalau seandainya kita ingin bicara sesuatu dengan istri kita di kamar, ya tahanlah dulu pembicaraan itu pastikan kita keluar kamar mandi baru bicara. Kalau kita bicara apa yang terjadi? Kalau kita berbicara kita melakukan yang makruh. Tirai gaib yang tadi membentengi kita langsung terangkat dan kita bebas dilihat oleh jin-jin dalam WC. Ya. Dan kata Nabi, jangan kamu siramkan air panas. Jangan kamu siramkan air panas. Ke dalam mana? Ke dalam lubang WC atau kloset. Kenapa? Tu'zuna ikhwanakum minal jin. Kamu bisa menyakiti saudara-saudara kamu, hamba-hamba Allah dari bangsa jin. Tidak boleh. Kalau mereka tersakiti, mereka itu makhluk pikirannya itu singkat, Pak. Balas dendamnya jauh lebih anarkis daripada yang tersakiti. Nanti baca di kitab ini, sekali lagi saya anjurkan ini rujuk kepada kitab ini di mana kisah-kisah nyata diceritakan di sini apabila jin tersakiti dia suka balas dendam dan balas dendamnya itu berketerlaluan keterlaluan khususnya jin-jin jahil jin-jin fasik yang kurang ilmu kurang iman maka dia ingin bagaimana manusia yang telah menyakiti dirinya atau keluarganya ini kalau bisa mati dia akan berpikiran bagaimana sampai mati dan dia sabar menunggu kapan waktu yang paling tepat nak membunuh orang ini hmm. Baik. Kemudian tempat-tempat kosong, di mana saja tempat kosong, hati-hati Bapak Ibu. Pernah nggak baca hadis? Akan tiba zamannya nanti kata Rasulullah sebelum kiamat di mana manusia memiliki kendaraan-kendaraan untuk setan. Memiliki rumah-rumah untuk setan. Ternyata hadis ini terwujud sekarang memiliki rumah-rumah untuk setan, villa-villa. Di Uni orang nggak villa-villa. Di Uni orang nggak villa-villa. Kalau kami di Sumatera Barat, Pak, banyak orang Minang, orang Sumatera Barat itu suka merantau. Pulangnya mungkinnya sekali setahun dan mereka buat rumah besar-besar sekian bilik dilengkapi dengan tempat tidur segala macamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia jadikan rumah khusus dibuat dibangun sebenarnya bukan untuk dia tetapi untuk musuhnya sendiri yaitu bangsa bangsa jin. Bukankah seharinya kita tinggalkan rumah kita? Apa yang diperintah oleh Nabi bagi kita? Ah, Nabi perintahkan kita agar ambil sapu, ambil kain, lalu pukul-pukul tempat tidur kita sambil membaca kepada Allah SWT mohon perlindungan ya. Karena setan kata Rasul satu harian itu sudah bermain-main dia bergelut-gelut di atas tempat tidur kamu sambil meninggalkan ee dan pipis. Ingat, setan itu sama dengan tikus. Kalau mereka sudah bermain-main dan meninggalkan pipisnya di sana, setan-setan yang lain akan melihat itu adalah lokasi milik dia. Lalu setan-setan jin ibarat tikus nih, tikus-tikus yang lain akan datang ke situ. Lalu lama-lama akan menjadi markasnya tikus. Jin dan setan juga begitu Pak. Kalau satu kamar sudah lama tidak dihuni, jangankan lama, sehari aja Nabi sudah perintahkan kita untuk dikepak-kepakin, apa namanya itu, dibuku pukul lalu disapu. Ya. Kan begitu perintah Nabi saw agar apa? Agar bau daripada pipis dan ee yang hanya bangsa jin yang mampu menghirupnya itu tidak tidak tidak tidak menetap di situ ya. Mereka akan ter, ter, terbuai, terburai langsung ya. Akan akan hilang langsung dengan kita lakukan sunnah ini. Dan itu pun juga Masya Allah kaum muslimin yang kami muliakan. Ada orang-orang istilah ilmiah kedokteran yang sekarang ini baru tersingkap dan baru terungkap tentang apa hikmahnya. Kenapa kita diharuskan untuk membersihkan tempat tidur sebelum kita kembali tidur di atas itu. Satu hari aja kita tinggalkan, sudah begitu gangguan jin dan setan. Bagaimana kalau kita meninggalkannya berminggu-minggu, berbulan-bulan? La haula wala quwata illa billah. Wajar kalau rata-rata rumah-rumah kosong di mana-mana pasti ada penghuninya. Itu benar. Setiap rumah-rumah kosong, kamar kita di kamar suami istri aja, anak pada kuliah di mana-mana, umpamanya kan. Kamar ada enam, Cuma satu atau dua kamar yang kita huni, yang empat itu sudah milik setan itu. Sudah milik setan. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Bagus tampung orang anak saleh, anak-anak yang taat ya, yang memang tidak punya orang tua, tinggal bersama kita. Itu bagus. Kita berpahala, rezeki dari Allah juga melimpah ruah kepada kita. Ya. Dan tempat tidak menjadi tempat setan. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, tempat-tempat kosong. Apapun itu tempat kosong. Gudang, mobil yang sering di, di garasi, jarang di, di diisi di bawah. Ya, Tak apapun tempat-tempat yang kosong. Baik. Lobang-lobang. Inilah tempat jin dan setan. Maka Nabi melarang kita jangan pernah kencing di lobang-lobang. Lobang-lobang apa? Lobang-lobang tanah, Pak. Yang kita pikir selama ini adalah lobang ular. Enggak. Kaum muslimin kata Rasulullah ini baca hadisnya, "Naha ayubala fil juhri qalu liqa liqatadah ma yukrahu minal bauli fil hujri qala kana yuqal inna masakinul jin." Sesungguhnya lubang-lubang itu tidak boleh kamu kencingi. Karena lubang-lubang yang ada di tanah-tanah itulah tempat-tempat tinggalnya jin. Coba Pak, lubang dengan lubang kloset kita sama besar nggak? Hampir sama besar kan? Nah, itulah tempat tinggal jin. Besar apa kecil namanya jin tuh? Besar atau kecil tuh kalau udah kayak gitu? Kecil. Jangan berpikir, oh jin itu setinggi bukit. <laughs> Tidak, kaum muslimin. Dia mirip dengan dengan film di di anu dengan film di bioskop. Sumber pancarannya hanya kecil semacam itu, sumbernya hanya kecil, tapi yang tampil besar, betul tidak? Intinya cuma kecil. Kita hanya melihat sini, wah kita ketakutan, padahal dia kecil. Tapi walaupun kecil haram kita menyombongkan diri, mana tuh jin, mana tuh setan, maka dia akan membesar dan menjadi kuat. Tapi bila kamu, bila kamu berpasrah diri kepada Allah dan tidak takut dengan jin dan setan, juga tidak menyombongkan diri dia akan menjadi kecil dan minder dan dia sebesar kutu di hadapan kamu begitu pak bu jadi kita tidak pernah diizinkan dalam agama untuk takut kepada jin dan syaitan takut kita kepada mereka mereka membesar dan menjadi kuat untuk kita dan apabila kita tidak takut kepada mereka juga tidak sombong dengan mereka dalam artian saya hanya takut pada Allah saya tidak mau macam-macam tetapi saya juga tidak takut dengan jin karena saya bersama Allah Toh dengan perbuatan dan ah, dengan keyakinan seperti itu mereka menjadi lemah dan mereka mengecil, mereka minder di hadapan kita. Baik. Lubang-lubang, semua lubang-lubang. Makanya ibu bapak jangan pernah kita sembarangan kencing di lubang-lubang yang kita lihat di pinggir jalan. Menutang kebelet pipis, berhenti di semak-semak, mana yang lubang main tembak aja ke situ. Ya, ini hati-hati kaum muslimin. Kemudian rumah-rumah. Nah, ini uh, alhamdulillah beberapa buku cukup bagus-bagus di toko-toko buku sekarang rumah-rumah yang disukai oleh setan, rumah-rumah suka jin adalah rumah-rumah yang di rumah itu tidak diamalkan amalan-amalan sunat Salat-salat sunat baca Quran, zikir, doa di rumah, adab-adab suami istri dan anak pada ayah, ayah pada anak, dan kebalikannya, rumah-rumah yang disukai oleh jin dan setan adalah rumah-rumah yang yang, yang yang paling disukai oleh mereka di rumah itu ada maksiat. Dengarkan musik. Itu suka banget itu jin. Dia macam tersedot seperti ada energi sumber energi yang menyedotnya untuk bergabung ke dalam rumah itu. Apalagi rumah yang ditanami sesajen yang ditanamkan tulisan-tulisan raja tertentu. Waduh, kalau sempat Bapak Ibu beli rumah, rumah itu ternyata historinya ketika dibangun sudah ditanamkan sesuatu oleh bapak kita, atuk moyang kita dulu, bongkar Pak. Temukan itu, kemudian bakar. Saya di Payakumbuh ketika masih menjadi seorang kontraktor, Saya kontraktor pak, ngontrak terus kemana-mana. Ya. Waktu saya masih menjadi seorang kontraktor, tuan rumah di mana uh, ini rumah kami ini tuan rumahnya sebelah besar rumahnya. Suatu ketika dia berkata Pak Ustad, nama bapak ini Pak Afdol, Pak Ustad, kami di rumah ini sering melihat penampakan-penampakan Pak Ustad. Padahal rumahnya besar loh Pak. Penampakan gimana? Saya bilang, ini Pak Ustadz, Kadang saya pernah katanya bangun jam 4. Lah kalau jam 4 di Payakumbuh itu Pak berarti sejam sebelum subuh itu. Saya lihat waktu saya pergi ke belakang, saya melewati dapur. Saya lihat anak gadis saya tumben lagi masak. Anak gadis dia usia SMA. Enggak pernah-pernah anak gadis saya ini masak. Karena saya ngantuk kebelet pipis, saya langsung saja kamar mandi. Kemudian ketika masak lagi serius masak. Ketika saya balik ke dapur itu, dapur itu senyap, nggak ada tanda-tanda kuali minyak yang dia anu. tadinya nampak utuh ya. Anak saya yang saya lihat itu, saya pergi ke biliknya. Dia masih tidur seperti biasa. Nggak ada bekas orang yang baru bangun itu nggak ada. Lalu besok saya tanyakan, kamu ngapain dia bangun malam dari masa apa kamu? Nggak ada. Nah ini ini satu. Yang kedua katanya, anak kecil saya yang usia ini, yang usia 5-6 tahun, itu sering main-main dengan kawan-kawannya di rumah saya ini yang kami nggak bisa melihat. Kami nggak bisa melihat, sementara dia main-main dengan kawan-kawannya. Sementara bilik-biliknya banyak pak, bilik-bilik itu tempat kos-kosan. Tapi orang nggak dapat yang yang berani ngekos di situ. Nah, Nah kaum muslimin yang kami muliakan Apa yang harus kami buat? Sikatnya saya katakan kepadanya Pernah enggak rumah ini waktu dibangun dulu Ditanamkan sesuatu dalamnya oleh orang pintar Jimat kayak ini, jimat itu kayak raja ini, raja itu kayak segala macamnya Dia berkata Oh iya pernah Pak Ustaz Dulu masa Bapak Dia sudah nanamkan ini Maka saya katakan kalau begitu Bongkar, cari kira-kira di mana Jadi harus bongkar keramik ini Kalau mau hilang dari ganggu aja saya bilang iya Sebab apa Pak? Dengan ditanamkan itu sebenarnya kita sedang menanamkan pusat sinyal bagi bangsa jin dan setan bahwa ini adalah markas kalian. Jadi sebenarnya bodoh, jahil, orang yang tega membiarkan rumahnya yang baru dibangun di dalamnya ditanami katanya ini untuk penangkal. Bukan penangkal, sebenarnya itulah pengun pengundang. Ya, jadi jin itu suka tinggal di rumah-rumah manusia, apalagi manusia ini jauh dari ibadah, apalagi manusia ini suka buat maksiat dan dosa. Dan dia lebih suka lagi kalau di rumah itu ada anjing, ada patung, ada gambar-gambar makhluk hidup. Dia lebih suka lagi. Karena dengan itu dia merasa inilah istananya. Dan kita manusia yang ada di rumah itu ini penjahat jin dan setan, Pak. Kalau dia masuk ke situ rumah yang rumah itu adalah rumah kita, dia akan berupaya nak mengusir kita dengan cara mengganggu kita sehingga kita tidak nyaman dan segala macamnya. Dia, berharap kita pergi, lalu dia yang menguasai rumah itu. Nah, siapapun yang ngontrak berikutnya di rumah itu akan menjadi mangsa-mangsanya berikutnya. Maka saya katakan di Yogyakarta ada rumah seorang jenderal rumahnya tiga tingkat, mewah besar. Saya dengar dia membuatnya dengan harga 5M. Waduh. Kemudian mau dijual dengan harga 500 ribu pun gak ada yang mau beli. Harga 500 ribu, eh, maaf, 500 juta. Bangunnya 5M, ah, mau dijual dengan harga 500 juta. Itu pada tahun 2007. Ya. Waduh. Pikir hati saya. Kalaulah seandainya kita, mungkin kalau ditawar orang tuh Pak, 100 juta, 200 juta mungkin dia jual. Kenapa nggak berani? Nggak ada orang yang berani? Karena diyakini siapapun yang yang masuk ke rumah itu akan gila, akan histeria, akan apa? kesurupan, akan meninggal. Banyak siapapun coba masuk di rumah itu mengalami gangguan ini dan itu. Dan tetangga juga banyak. Nah meruntuhkan rumah tidak berani, dijual nggak ada yang berani beli. Akhirnya apa harga rumah tuh? nggak ada harganya kan? Aduh kata kalau, kalau saya katakan dalam kondisi waktu itu saya memang nggak punya apa-apa. Tapi kalau beranilah orang-orang macam itu hari ini, saya jual ini 100 juta padahal harganya 1 M, ya. Dengan segala risiko yang tidak kami tanggung, silahkan tanggung sendiri. Saya katakan insya Allah saya beli. Tolong kasih informasi ke saya. Kalau ada di Jakarta ini rumah-rumah mewah, tapi takut orang beli, bahkan dijual murah pun gak ada yang beli, kasih tahu saya Pak. Mudah-mudahan harganya terjangkau 100-200 juta, saya beli. Ya, kita usir jin dan setannya, jual mahal-mahal. Jadikan untuk pondok pesantren, mantap. Mereka memang sangat suka tinggal di rumah-rumah, apalagi rumah itu besar. Oke, okay? di pasar, di mall, La takun awala man yadkhulu suq ولا آخر akhiru man yakhruju minha fa innaha ma'rakatun aw qala marbatu syaitan wa biha Janganlah kamu masuk ke pasar ke pasar-pasar kata Nabi. Lah, hari ini orang pada gila-gilaan pergi ke mall-mall. Betul tidak? Padahal itulah pusatnya setan. Seburuk-buruk tempat di muka bumi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuburan dan pasar. Sesungguhnya setan berlomba-lomba menyambut siapa saja yang datang ke pasar. Setan-setan dari bangsa jin berlomba-lomba menyambut. Karena di situ adalah bendera-bendera setan dikibarkan. Situ adalah pusat peperangan dan pusat batalionnya setan, pasar-pasar. Maka Pak, Bu, kita yang hobi ke pasar atau terpaksa harus ke pasar karena dagang, saya anjurkan bacalah doa berikut ini. Semoga Bapak Ibu tidak lupa bacalah doa berikut ini doa masuk pasar kata Rasulullah siapa yang membaca doa ini tidak ada satu setan pun yang bisa mengganggunya bahkan tidak ada orang jahat yang menggunakan sihir yang punya ain yang punya hipnotis yang dapat mengganggunya doa ini sederhana tapi kalau nggak dibaca baru akan terbuka pintu-pintu bencana apa isi doanya saya yakin Bapak Ibu tidak sulit lagi menghafalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, ada tambahan. Yuhyi wa yumit. Wa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Yang membaca ini kata Rasulullah, Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah naikkan derajatnya, ya. Kemudian Allah lindungi ia dari mara bahaya apapun dari gangguan jin dan setan yang ada di dalam pasar itu. Ayo kaum muslimin bisa nggak mengingat bacaan tadi? Hanya penambahnya sedikit. Coba sama-sama. La ilaha illa la ilaha illallah